وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله pada hari ini 25 Ramadan tahun 1441 Hijriah kita berjumpa kembali dengan ikhwah kita Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dalam kajian via Skype dan pembahasan pada hari ini melanjutkan pelajaran kitab Al-Qawaid Al-Arba' empat kaidah penting dalam memahami at-tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Samahah Samahatul Mufti Syekhul Islam pada zaman ini Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan kita telah membahas mukaddimah awal mukaddimah pendahuluan dari al-muallif penulis kitab Syekh Muhammad rahimahullahu taala dan kita telah membaca juga penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah yaitu pada ucapan Asy-Syaikh Al-Muallif penulis kitab As'alullah Al-Karim Rabbal Arsyil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة pendahuluan yang sangat banyak sekali faedah terkandung di dalamnya dan telah lewat penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Walhamdulillah di mana Syekh ya mendahului kitabnya dengan doa-doa kebaikan ya bagi para pembaca dan orang-orang yang mengambil manfaat dan ilmu dari kitab yang beliau tulis ini ya dengan doa-doa yang indah yang sangat istimewa. Naam agar mendapatkan kecintaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan agar diberkahi ya dimanapun dia berada dan agar ya dijadikan sebagai setiap yang membaca dan belajar di kitab ini ya agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang mendapatkan sifat-sifat yang mulia yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan yang hakiki yang sejati yaitu sifat jika diberikan nikmat oleh Allah bersyukur. Jika mendapatkan ujian dari Allah bersabar. Dan jika berbuat dosa, segera beristighfar. Meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Barakulifikum. Kemudian Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات zariyat 56 Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk menjalankan ketaatan kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa al-hanifiyah millahnya Ibrahim agamanya Ibrahim adalah apa definisi dari al-hanifiyah beliau jelaskan rahimahullah an ta'budallaha wahdah engkau beribadah hanya kepada Allah semata. Mukhlisan lahuddina. Dengan engkau ikhlaskan seluruh agama ini hanya untuknya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan, فَإِذَا 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi." Jika Anda telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda dengan tujuan agar beribadah, agar Anda beribadah hanya kepada Allah semata. Fa'lam, maka ketahuilah. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Bahwa ibadah tidaklah disebut dinamakan dengan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid ya kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharati sebagaimana salat tidak disebut tidak dinamakan salat kecuali bersamaan dengan adanya taharah dia dalam keadaan suci idza dakhala syirku fil ibadah maka jika kesyirikan masuk ke dalam ibadah, afsadah, kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Kal hadathi ila dakhala fi taharah. Sebagaimana hadas ya jika masuk ke dalam toharah maka akan merusak toharah tersebut. Seseorang bersuci, berwudu untuk melaksanakan sholat kemudian batal wudhunya dengan hadas, ya maka tidak boleh dia sholat kecuali dengan memperbarui toharohnya, berwudhu kembali. Ya, hadas tersebut jika masuk pada toharoh maka akan membatalkannya. Sebagaimana pula syirik, ya syirik akbar jika masuk pada sebuah ibadah, nah, atau syirik akbar bisa membatalkan seluruh amalan. Ya. Adapun syirik asghar itu tadi syirik akbar. Ini salah satu dari perbedaan-perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik akbar bisa membatalkan seluruh amalan dari seluruh amalan dan ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Ya dan billah akan batal sirna disebabkan syirik akbar yang dilakukan olehnya ketika seorang mati meninggal dalam keadaan dia masih berbuat syirik akbar, belum bertobat dari syirik akbarnya, maka akan terhapus seluruh amalan-amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka akan batal seluruh amalanmu. Nah, adapun syirik asghar maka akan membatalkan amalan yang dikotori Ya, amalan suatu amalan yang tercampuri padanya syirik asghar tersebut. Seperti riak beribadah karena ingin dilihat mendapatkan pujian dari orang lain. Maka ibadah yang tercampuri badannya syirik asghar tersebut bisa batal. Ya, bisa terbatalkan karena syirik asgar tersebut. Namun tidak membatalkan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Ini diantara perbedaan syirik akbar dengan syirik asgar. Nah, Kemudian Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "Fa'idha 'arafta anna syirka" Dan jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan idza khalatul ibadata afsadaha jika mencampuri suatu ibadah maka syirik itu akan merusak ibadah tersebut wa ahbatal amala dan akan menggugurkan membatalkan amalan wa sara sahibuhu minal khalidina finnar dan pelaku syirik tersebut akan menjadi kekal di azab di dalam neraka. Ini maksudnya pelaku syirik akbar. Ini perbedaan berikutnya antara syirik akbar dengan syirik asgar. Syirik akbar ketika seseorang meninggal masih membawa dosa syirik akbar ya dia akan diazab kekal di dalam neraka. Na'udzubillah ketika seorang mati, naudzubillah min dzalik, dalam keadaan masih berbuat syirik akbar, belum bertobat darinya, maka dia termasuk dari penghuni neraka dan akan diazab kekal di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, Innahu, dalam surah Al-Ma'idah, Innahu may yushrik billah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, wa ma'wahu nar wa ma'alizzalimin min ansar. Sesungguhnya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Nah, ini seorang yang meninggal membawa dosa syirik akbar. Belum bertobat dari syirik akbar, maka dia ya akan diadab kekal di dalam neraka ia dan billah naudzubillah min dalik. Berbeda dengan orang yang meninggal masih membawa dosa syirik asghar. Ya. Maka apakah dia diadab kekal di dalam neraka? Maka jawabannya tidak. Ini perbedaannya. Kalau pelaku syirik akbar akan diadab kekal di dalam neraka. Adapun pelaku syirik asgar tidak. ya kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Perbedaan yang lainnya ya yaitu dari sisi pengampunan. Apakah pelaku dosa syirik akbar akan diampuni oleh Allah maksudnya ketika seorang meninggal mati di atas syirik akbar belum bertobat darinya ya apakah diampuni dosa-dosanya tidak tidak diampuni dosa-dosanya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Adapun orang yang meninggal ya masih di atas syirik asghar. Masih di atas syirik asghar. Apakah diampuni? Ada harapan diampuni dosa-dosanya atau tidak? Maka ya ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan pelaku syirik asghar ketika mati belum bertobat dari syirik asgharnya ya maka dia juga tidak diampuni dosanya tersebut ya termasuk dalam ya firman Allah taala innallaha la yaghfiru ay yushraka ya karena ya kalimat ay yang bagi yang belajar bahasa Arab an wa ma ba'daha masdar an dan yang setelahnya dari fi'il mudhari' mughayyar as di sini an yushraka bih ini ditakwilkan kepada masdar yaitu isyrakan isyrakan bih ya jadi ya menjadi isim nakirah isyrakan bih padahal isim nakirah ini terletak pada konteks kalimat an-nafi peniadaan ya la yaghfiru ayyushraka bih dan kaidah usuliyah an-nakirah fi siyaki an nafi tufidul umum. Ya. Isim nakirah yang terletak pada konteks na'am an-nafi mengandung makna umum. Berarti masuk padanya syirik asghar juga. Syirik akbar dan syirik asghar tidak diampuni oleh Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, bahwa orang yang mati di atas syirik asghar juga tidak diampuni ya oleh Allah Azza wajalla Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik asgharnya. Pendapat yang kedua dari pendapat ulama ya bahwa pelaku syirik asghar yang mati masih membawa dosa syirik asghar belum bertobat darinya tahta masyiatillah. Orang tersebut di bawah kehendak Allah Azza wa Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni orang tersebut maka dia akan diampuni. Ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain dia diadab, maka dia akan diadab. Ya. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Naam. Barakallahu fikum. Dan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mufid syarah kitab At-Tauhid menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempunyai dua pendapat. Ya di sebagian ucapan beliau beliau mengatakan ya aku syirik akbar tidak diampuni. Di sebagian yang lain beliau mengatakan diampuni atau uh, bukan diampuni, di tempat yang lain dikatakan apa? <clears throat> Naam tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Jadi ada kemungkinan diampuni juga. Naam. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati termasuk dari syirik asghar. Termasuk dari syirik asghar. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, naam karena saking berbahayanya perbuatan kesyirikan ini maka kita wajib untuk senantiasa takut terhadap kesyirikan-kesyirikan tersebut baik syirik akbar maupun syirik asghar ya Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa pada Allah tabaraka wa taala wajnubni wa baniya an na'budal asnam Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Berkata sebagian ulama salaf, Fama faman ya'manu ba'daka ya Ibrahim alaihi salam. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang gigih berjuang mendakwahkan tauhid, ya, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam, takut dari kesyirikan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Wajunubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Maka sebagian salaf mengatakan, Paman ya'manu ba'daka ya Ibrahim. Lantas siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah anda, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, tentunya kita senantiasa harus merasa takut dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil, syirik akbar maupun syirik asghar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis sahih yang terkenal riwayat Ahmad dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi atau syirkul asghar perkara yang aku paling khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik khafi, tersembunyi, syirik asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Ketika ditanyakan pada beliau, ya, maka beliau mengatakan arya seseorang beribadah ya agar dilihat orang lain, agar mendapatkan pujian dari orang lain, ya ini adalah termasuk bentuk dari bentuk-bentuk syirik asgar. Nah, perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya yang beliau ya ajak berbicara dalam hadis tersebut akhwafu ma akhafu alaikum perkara yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian itu para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah SAW khawatirkan. Ya. Oleh karena itu wajib dan wajib dan wajib bagi setiap kita, setiap kaum muslimin, setiap kaum mukminin untuk senantiasa merasa takut ya dari berbagai macam bentuk kesyirikan syirik akbar maupun syirik asghar. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama kita, ulama salaf as-salih. Seseorang hendaknya senantiasa merasa takut ya dirinya akan menyimpang, merasa takut dirinya terjatuh dalam kesyirikan, merasa takut dirinya akan terjatuh dalam penyakit kemunafikan, sehingga dia senantiasa ia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala meminta kekokohan ya di atas agama yang lurus di atas Islam dan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala berkata Abdullah ibnu Abi Mulaikah rahimahullah radhiyallahu taala adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafu 'ala anfusihim an-nifaq wa kulluhum yakhafu 'ala anfusihim an-nifaq saya telah menjumpai 30 orang dari para sahabat Nabi beliau ya muridnya para sahabat Nabi dari kalangan tabi'in berarti beliau beliau menjumpai ya 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan setiap dari mereka seluruhnya mengkhawatirkan atas dirinya dari kemunafikan. Ya. Demikian hakikat seorang yang beriman. Seorang muslim. Ia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Takut pada Allah Subhanahu wa taala takut dari berbagai macam ya penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kita ini sangat-sangat memerlukan, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ya kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, disyariatkan bagi setiap kaum muslimin dalam solat-solatnya ya minimal 17 kali dalam 17 rokaat dalam solat wajibnya itu minimal belum solat-solat yang sunnah di setiap rokaat untuk membaca surah Al-Fatihah yang terdapat padanya doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Telah Allah terangkan dalam surah An-Nisa. May yuti'illaha war rasula faulaika ma'al an'amallahu Allahu alaihim minan nabiyyin syuhada wa salihin." Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kita sangat memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kita. Ya, di setiap ya kedipan mata kita di setiap tarikan nafas kita, kita senantiasa memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara zikir yang diajarkan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika astaghithu wa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dengan rahmatmu ya Allah aku memohon ya keselamatan pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullah dan perbaikilah keadaanku seluruhnya wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kalau bukan karena petunjuk Allah dan pertolongan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kita, kita tidak akan sholat, kita tidak akan puasa, kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Ini semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah kepada kita semuanya dan kita wajib mensyukurinya dan menjaga nikmat-nikmat tersebut Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Barakallahu fikum. Kita kembali pada kitab Fa'id qala Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Jika Anda telah mengetahui bahwa syirik jika mencampuri ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah itu dan membatalkan amalan. Dan pelakunya, pelaku syirik tersebut akan kekal di dalam neraka. Maksudnya siapa? Pelaku syirik akbar. Pelaku syirik akbar ya yang mati di atas syirik akbar ya maka dia akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana tadi penjelasan yang telah kita sebutkan dari perbedaan-perbedaan ya beberapa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dhalik. Setelah Anda mengetahui itu semua, maka Anda akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting Anda ketahui adalah pengetahuan tentang hal itu. Ya berarti kalau kita telah mengetahui tadi penjelasan dari pendahuluan-pendahuluan tadi, maka kita mengetahui bersama perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, yang untuk kita ketahui ilmunya adalah tentang tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Iya. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda dari jerat-jerat ini yaitu kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kesyirikan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain yang lebih rendah dari kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Dan barang siapa ya, yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar. Surat An-Nisa ayat 48. Penting sekali kita mempelajari tauhid, hakikat dan perincian, keterangan, penjelasan tentang tauhid yang ini merupakan inti dari agama Islam bahkan inti dari agama seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana penjelasan di awal kajian kitab ini ya kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an tentang hal tersebut dan juga penting bagi kita untuk mempelajari lawannya lawan dari tauhid yaitu kesyirikan agar kita bisa menjaga diri kita dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu sangat banyak sekali jumlahnya. Ya, banyak sekali jenis-jenis dari kesyirikan tersebut. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak, tersembunyi dari syirik khafi. Ya, maka hendaknya kita senantiasa mempelajari mempelajari ya tentang kebaikan-kebaikan dari tauhid, dari sunnah, dan juga mempelajari lawan-lawannya dari kejelekan-kejelekan, yaitu syirik dan bid'ah. Bukan kita untuk melakukannya, tetapi untuk berhati-hati dan berjaga diri <laughs> dari kejelekan-kejelekan tersebut. Ya, Berkata penyair, Araftu syarra la li syarri, walakin li tawakkihi. Wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa' saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, tetapi untuk berjaga-jaga, berhati-hati darinya. Barang siapa <clears throat> tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh padanya. Dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Kita mempelajari tauhid juga mempelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Apa jenis-jenis syirik? Apa itu syirik? Ya, agar kita bisa menjauhinya, terhindar darinya biiznillah dengan izin Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari tentang sunnah Rasul. Ya manhaj salaf as-salih. Kita juga harus mempelajari tentang lawannya yaitu berbagai macam bentuk kebidahan. <clears throat> Agar kita berhati-hati dan menjauh dari kebidahan-kebidahan tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhumah mengatakan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih kuntu kana annasu kana annasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani dahulu manusia kebanyakan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah suatu kebaikan bertanya tentang amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang bisa men, e, memasukkan dalam surga. Ini adalah suatu kebaikan. Ya. Wa kuntu as'aluhu 'anil Adapun aku, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Makhafata an yudrikan, Karena aku khawatir kejelekan tersebut akan menimpaku. Jadi penting ya kita mempelajari tentang tauhid ya dan juga mempelajari lawannya yaitu kesyirikan agar kita bisa terhindar dari berbagai macam bentuk kesyirikan tersebut ya azza wajal tentunya kita hendaknya semakin merasa takut dari berbagai macam bentuk kesyirikan baik yang akbar maupun yang asghar dan kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma Naam Allahumma inni Naam uh, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya Allah, zat yang membolak balikan hati, kalbu, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak balikan hati kalbu, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan juga doa Rasulullah SAW berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa syirik yang belum aku ketahui. Dan juga doa yang diajarkan oleh sebagian salaf as-salih radhiyallahu taala anhu. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah jadikanlah amalanku seluruhnya amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikanlah seluruh amalku hanya ikhlas hanya untuk meraih wajahmu. Wala taj'al ahadan fihi syai'a. Dan jangan engkau jadikan sedikit pun untuk selainmu dalam setiap amalanku tersebut. Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Kemudian Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Ya, yang demikian itu ya agar kita betul-betul ya mengetahui hakikat tauhid dan lawannya dari kesyirikan ya yaitu kita harus mempelajari kita harus mengetahui empat kaidah empat prinsip kaidah penting yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita dengar dahulu azan barakallahu fikum. Taib barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Naam, sekarang kita baca biiznillah ya azza wa jal syarah dari al syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala lihat halaman 11 dalam kitab PDF yang ada di hadapan antum barakallahu fikum شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده jika seorang yang beriman telah mengetahui bahwa tauhid jika masuk kepadanya kesyirikan maka akan merusaknya. Syirik tersebut akan merusak tauhid. Kama annal hadatha idza dakhala taharata afsadaha. Sebagaimana hadas ya, hadas kecil ataupun hadas besar jika masuk kepada taharah maka akan merusaknya, batal taharah. Yeah. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Nah. Ya, jelas, jelas. Tapi tadi ada hilang seketika aja. Nah, nah. Barakallahu fikum. Toib. Kita lanjutkan. Ucapan beliau Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala arafa anna ahamma syai'in alaihi an ya'rifahu huwa tauhid ala haqiqati. Jika seseorang yang beriman telah mengetahui perkara itu, maka dia akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting untuk dia ketahui adalah tauhid. Mengetahui hakikat dari tauhid wa ya'rifu asyirka ala haqiqatih dan mengetahui syirik di atas hakikatnya betul-betul hakikat dari kesyirikan dia mengetahuinya ya perhatikan ini penjelasan dari Syekh rahimahullah Ibnu Baz rahimahullahu taala maka jika telah memahami betul-betul pendahuluan mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muallif Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah maka dia akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting untuk dia pelajari ilmunya adalah pelajaran tentang tauhid, betul-betul memahami hakikat dari tauhid dan betul-betul memahami mempelajari hakikat dari kesyirikan. Hatta la yaqa'a fi syirki sehingga dia tidak terjatuh dalam kesyirikan. Faya betulu tauhiduhu yang bisa membatalkan tauhidnya Waya betulu dinuhu dan bisa membatalkan agamanya Waya betulu islamuhu dan akan bisa menjadikan batal Islamnya kalau seorang melakukan syirik akbar. Dan ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar juga. Kalau syirik akbar bisa ia menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Adapun syirik asghar tidak. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, Barakallahu Dan ada suatu peringatan penting. Ya, tentunya hukum terhadap perbuatan. Apakah perbuatan itu syirik? Ya, kekufuran. Ya, dengan hukum pelakunya kita harus berhati-hati. Tidak setiap orang yang melakukan kekafiran, kesyirikan langsung difonis sebagai musyrik kafir, murtad dari agama Islam. Tidak mesti. Ya. Di sana penting sekali untuk dipelajari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalilnya. Dan insya Allah nanti pada kesempatannya, apakah di kitab ini atau di kitab yang lebih di atasnya, Tuhan. Ya, diajari dan dipelajari pembahasan tentang syurutut takfir wa mawani'uh. Syarat-syarat pengkafiran, memfonis kafir, dan penghalang-penghalangnya. Naam maka kita tidak boleh serampangan sebagaimana manhaj dan akidahnya orang-orang khawarij yang mereka dikenal sebagai takfiriyun bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang dilakukan. Ya, adapun ahlu sunnah wal jamaah salafiyun yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW di atas pemahaman salaf as salih maka mereka adalah orang-orang yang sangat jauh sekali dari serampangan dan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya, di sana ada pembahasan tentang takfir am dan takfir khos. Pengkafiran secara umum yaitu perbuatannya, amalannya. Ketika kita melihat seseorang melakukan amalan kesyirikan, kekufuran, kita katakan dengan tegas dan jelas amalannya, perbuatannya kesyirikan, kekufuran. Adapun takfir khos atau takfir muayyan ya mengkafirkan secara khusus secara individu tertentu si fulan si A melakukan syirik, apakah dia langsung bisa dihukumi musyrik kafir atau tidak? Maka di sini kita harus hati-hati. Apakah telah terpenuhi syurut at-takfir, syarat-syarat pengkafiran seluruhnya? Atau belum? Dan apakah ada mawani penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan atau tidak? Kalau ya masih ada penghalang dari penghalang-penghalang dikafirkan, seperti karena kebodohan. Banyak sekali seseorang melakukan perbuatan dari kesyirikan ya itu karena kebodohan, kejahilan dia dari, dari masalah agamanya. Iya. Atau dia terkena syubhat ya yang dilancarkan, ditebarkan oleh dai-dai ya penyeru kepada kesyirikan. Dan di antara penghalang yaitu belum tegaknya hujah kepada orang tersebut. Ya, belum tegak hujah. Dia tidak tahu itu kesyirikan. Ya, dia tahunya itu tawasul misalkan atau yang lainnya dari alasan-alasan yang mereka sebutkan. Ya, hasil dari subhat-subhat yang telah ada di dalam pikiran-pikiran mereka. Maka kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam ya mengkafirkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Hati-hati dari manhaj takfir yang dilancarkan oleh orang-orang khawarij takfiriyun yang mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah salafiyun ya betul-betul berhati-hati. Naam tidak mengkafirkan seseorang secara fonis per individu ya takfir khas takfir muayyan kecuali setelah terpenuhi seluruh syarat-syarat syurut at-takfir dan hilang darinya seluruh dari mawani penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan dan penjelasannya insya Allah pada waktunya <clears throat> biidnillahi azza wa jal. Naam. Barakallahu fikum. Kita kembali pada kitab. Naam. Lihat kitab penjelasan dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala نعم لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى karena tauhid adalah agama Allah agama Islam dan tauhid Afwan ini ada orang telepon-telepon ini jadi agak terganggu sedikit. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, "Naam, karena tauhid adalah agama Allah, agama Islam dan petunjuk. Naam. كما أن ال... طيب فإذا فعل شيئا من أنواع بطل هذا الإسلام وبطل هذا الدين jika seorang melakukan sesuatu dari jenis-jenis kesyirikan, maka akan batal Islamnya, akan batal agama ini. Ka'an yad'u, beliau menyebutkan contoh-contoh dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Ka'an yad'ul amwata wa yastaghithu wa yastaghitha bihim. Seperti seseorang meminta kepada mayat-mayat penghuni kubur orang-orang yang telah mati dalam kuburannya, meminta pertolongan pada mereka, meminta ya agar dipenuhi hajat-hajat mereka ya dan dimudahkan urusannya atau diberikan rezeki dan yang lainnya. Ya, ini adalah kesyirikan. Naam. Ka'an doa al-amwat wa yastaghitha bihim dan meminta pertolongan mereka, meminta keselamatan pada mereka. Au yasubbaddin atau mencela agama Islam. Ini kekufuran. Na'udzubillah. Au yasubballaha atau mencela Allah. Na'udzubillah. Ini kekufuran yang sangat nyata. Ya, menjadi pelakunya kafir murtad dari agama Islam. ya dan billah. Au yasubbar rasul atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ayastahzi'a au yastahzi'a billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam au yastahzi'a biddin atau memperolok-olok menghina mencemooh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu dari agama Islam dan ini termasuk dari pembatal-pembatal Islam al-istihza memperolok-olok ya sesuatu dari ayat-ayat Allah, memperolok-olok Allah, menghina Allah, Rasulnya, ya, dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah kekufuran. Dan dibahas ya dalam pembatal Islam yang keenam dalam kitab Nawakidul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Allah dari Nawakidul Islam al asharah ya pembatal-pembatal Islam yang sepuluh. Disebutkan oleh beliau pada pembatal yang ke-6. Au yada'u ma au yada'u ma aujaballahu alaih. Au yada'a ma aujaballahu alaih. Atau dia meninggalkan ya sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya. Naam. Barakallahu fikum. حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين ya dan dia meyakini halalnya perkara-perkara yang Allah haramkan dari perkara yang diketahui dalam agama ini secara darurat kazina wa ashbahihi seperti perbuatan zina dan yang semisalnya ini telah diketahui oleh kaum muslimin awam pun sekalipun tahu bahwasanya perbuatan itu adalah kekufuran. Eh, afwan, perbuatan ya, perbuatan itu adalah dosa besar, afwan. Ini ralat saya salah ucap tadi. Naam barakallahu fikum. Ya, telah diketahui dalam agama Islam barakallahu fikum bahwa perbuatan zina itu adalah keharaman. Diketahui oleh awam kaum muslimin itu adalah perbuatan haram. Ya, maka barang siapa yang meyakini halalnya ya, perbuatan zina tersebut maka dia kafir. ya dan billah. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Dan perkara itu adalah makluminat minad din bil darurah. Haramnya zina ya ini adalah sesuatu yang telah diketahui sampai orang awam pun sekalipun dari kalangan kaum muslimin. Maka meyakini halalnya zina inilah kekufuran. Ingat ya, bedakan orang kaum muslimin yang meyakini halalnya zina, ya maka dia kafir dengan keyakinannya tersebut karena telah meyakini halalnya sesuatu yang Allah haramkan. Berbeda dengan orang yang meyakini zina haram. Dia tahu itu haram, dosa. Tapi dia melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Tapi dia mengetahui itu adalah haram. Maka dia tidak kafir akidah ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan akidahnya khawarij. Kalau khawarij, takfiriyun, bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang berbuat zina kafir, peminum minuman keras homer kafir, ya, pemakan riba kafir, pelaku dosa besar kafir. Itu ya manhaj siapa? Khawarij. Ya, yang gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin ya karena melakukan dosa besar. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini pelaku dosa besar selama dia masih ada keimanan dalam hatinya, kalbunya, maka mukminun bi imani bi imanihi fasikun bi fisqih. Dia beriman dengan keimanannya tetapi dia fasik karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Atau mukminun naqisul iman. Dia orang yang beriman tetapi kurang keimanannya karena telah melakukan dosa besar. Iya. Tetapi dia masih muslim. Pelaku dosa besar dari zina, khomer, ya, perjudian, ya, narkoba, ya, dan yang lainnya dari perbuatan dosa-dosa besar. Selama dia masih meyakini haramnya perbuatan itu, namun dia melakukannya karena hawa nafsunya atau pengaruh teman melakukan dosa-dosa besar tapi dia masih meyakini bahwa perbuatan itu sebenarnya haram, maka dia tidak dikafirkan. Nah, Dan juga orang-orang yang meyakini bolehnya ya meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya, seperti sholat. Orang awam sekalipun dari kalangan kaum muslimin tahu sholat itu hukumnya wajib. Maka barang siapa yang meyakini sholat tidak wajib. Ya sholat tidak wajib. Maka dia kafir. Ya dan billah. Na'udzubillah. Ya dan karena dia telah ya menentang ya mengingkari meyak, e, mengingkari kewajiban dari sholat tersebut. Naam. Atau mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini kafir. Ya dan billah. Ya, namun orang yang meyakini wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, namun dia sengaja berbuka tidak berpuasa, ini beda lagi hukumnya. Dia masih muslim tetapi terjatuh dalam dosa besar. Karena dia sengaja tidak berpuasa, padahal berpuasa di bulan Ramadan wajib. Namun dia yakini sebenarnya wajib, tetapi karena malas, ya karena pengaruh teman, dia meninggalkan sengaja puasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa dosa yang sangat besar. Wajib baginya untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Barakallahu fikum. Taib. Fa'idha ata bi syai'in min hadhihi nawaqid batala islamuhu. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal Islam ini, maka akan batal Islamnya kama anna man ata binaqidin min nawaqidit taharah min rihin au baulin au ghaitin batalat taharatuhu sebagaimana seorang yang ya melakukan suatu pembatal dari pembatal-pembatal taharah seperti keluar angin ya atau ya, dari duburnya atau buang air kecil atau buang air besar naam buang hajat ya maka batal toharohnya wudhunya atau tayamumnya sebagai pengganti wudhu. Ya kalau dia melakukan tayamum ya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam maka toharohnya tersenam batal dengan dia melakukan ya pembatal-pembatal toharoh tersebut. Wahakada tauhiduhu wa islamuhu. Demikian pula tauhid dan islamnya. Ida wujida minhu naqidun batala hadat tauhid. Jika terdapat padanya satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam, pembatal dari pembatal tauhid, maka batal tauhidnya. Wahadal Islamu dan agama Islam ini kal muslim alladhi yasubbullaha wa dina wa yastahzi'u bihi kafara hatta yatuba. Ya sebagaimana seorang muslim yang mencela Allah, ya dia mencela Allah atau mencela agama Islam atau memperolok-olok sesuatu darinya, yang mencela sesuatu dari agama Islam, maka dia kafir sampai dia bertobat. Kada man sabballaha kafara. Sebagaimana pula orang yang mencela Allah, maka dia kafir. Ya, iya dan billah. Orang yang mencela Allah, maka dia kafir. Ya, waman jahada wujubas salah kafara. Barang siapa yang menentang, mengingkari. Barang siapa dia mengingkari wajibnya salat, maka dia kafir man jahada tahrimaz zina kafara. Barang siapa yang mengingkari haramnya zina, maka dia kafir. man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafara. Barang siapa yang meminta keselamatan pada orang-orang yang telah mati dan menunaikan nazar untuk mereka, maka dia kafir. hakadha ya fanawakidu al-Islam tubtiluh. Demikian pembatal-pembatal Islam itu akan membatalkan Islamnya, membatalkan tauhidnya, kama anna nawaqidha taharah tubtiluha sebagaimana pembatal-pembatal bersuci taharah akan membatalkan taharah tersebut wa mimma yubayyinu wa yashrahu laka hakikata dan termasuk dari perkara-perkara yang ya menjelaskan kepada Anda tentang hakikat hakikat din, hakikat dari agama ini, an tata'allama hadhil qawaid allati ja'at fi kitabillah yaitu Anda harus mempelajari kaidah-kaidah yang penting ini yang telah datang dalam Al-Qur'an. Empat kaidah penting dalam memahami tauhid. Al-Qawaid al-Arba. Fa idza darastaha wa ta'ammaltaha ittadaha laka al-amru akthar. Jika Anda telah mempelajari empat kaidah tersebut dan memahaminya, memperhatikannya, maka akan jelas bagi Anda perkara ini yaitu tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan lebih lagi dan lebih ya paham wallahu taala a'lam bisawab wallahu ya almustaan.